Tidak dibaca dengan jahriyah. Kemudian masalah yang terakhir adalah manakah doa istiftah yang paling utama? Dari sekian doa-doa tersebut. Di sini terdapat lima pendapat dari kalangan ahlu ilm dan yang rajih pendapat yang kuat wal ilmu indallah bahwasanya dari sekian riwayat yang sahih adalah hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu muttafaqun alaih yang berlafadzkan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya ila akhir ad-du'a ini yang paling sahih adapun yang paling utama untuk diamalkan adalah mengamalkan keseluruhan dari doa-doa yang hadis tersebut di dalam salat-salatnya. Terkadang dia mengamalkan doa yang ini di dalam salat yang lain, dia mengamalkan doa yang lainnya. Ini pendapat yang disebutkan dari Al-Imam Ibnu Mundhir, Syekhul Islam Taimiyah, Al-Imam Ibnu Rajab, pendapat dari Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Abdul Aziz bin Bas dan yang selainnya Al-Imam Asy-Syaukani rahimallahu taala Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Majmu beliau menyebutkan wala yakhfa anna ma sahha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam aula bil ithar wal ikhtiyar dan telah jelas tidak diragukan lagi bahwasanya doa yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang paling utama untuk diamalkan dan yang paling utama untuk dipilih. Wa asahu maruya fil istiftah hadithu Abi Hurairah al mutaqaddim. Dan doa yang paling sahih dalam bacaan istiftah adalah doa dari hadis Abu Hurairah. Kemudian beliau menyebutkan wal afdal an yajma'a baina hadhihi ad'iyatil istiftah as-sahihah. Yang paling utama adalah mengumpulkan dari sekian hadis-hadis dari doa-doa yang sahih ini ats-tsabitah an Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu hadza taratan dia membaca di dalam salat ini doa yang pertama wa hadza taratan di salat yang lainnya dia baca dengan doa yang lainnya. Wahada ma dhahaba ilaihi wal Mardawi intaha. Dan juga Syekh Syekhul Islam Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa beliau menyebutkan dengan makna yang sama telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa jenis doa istiftah dan keumumannya itu beliau baca dalam salat malamnya dan disunahkan wa yustahabbu lil musalli an yastaftiha biha kullaha untuk membaca istiftah dengan seluruh doa-doa tersebut yang sahih wa hadha afdal min ayyudawi ma ala naw'in wa yuhjaru ghairuhu sungguh ini yang lebih utama dibandingkan seseorang terus-menerus membaca suatu doa dan dia sengaja meninggalkan doa-doa yang lainnya fa in hadza hadiyun nabi sallallahu alaihi wasallam sungguhnya inilah petunjuk dari nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini telah kita jelaskan semua itu adalah kembali kepada kemampuan masing-masing Allah Subhanahu wa taala berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tum kita lanjutkan pada bab yang berikutnya Qala rahimahullahu taala al-qira'atu bacaan bab-bab yang akan datang akan dijelaskan oleh penulis al-musannif rahimahullahu taala tentang bacaan-bacaan yang berlaku di dalam salat. Dimulai dari di sini akan disebutkan isti'adah sampai akhir membaca surat-surat. Cukup panjang babnya, berkelanjutan sampai di halaman 111. Al-Musannif akan menjelaskan kepada kita tentang hukum-hukum bacaan-bacaan salat, hukum membaca isti'adah, hukum membaca basmalah, membaca Al-Fatihah, membaca surat, kemudian surat-surat apa saja yang disunahkan untuk dibaca ila akhir. Qala rahimahullah taala ثم كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى فيقول A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau membaca isti'adah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah membaca istiftah. Jadi setelahnya itu membaca isti'adah. Dan beliau membaca doa yang berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Hadis ini dari sahabat Amr atau dari sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, Abi Sa'id Al-Khudri, Zubair bin Ut bin Mut'im dan yang selainnya. Dan hadis ini tidak ada yang sahih secara marfu. Yang sahih adalah dari perkataan Abdullah bin Mas'ud secara mauquf. Ini yang sahih. Dalam dalam Sunan Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang selainnya. Yang sahih adalah mauquf ucapan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Tidak disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ahyanan yazidu fihi fayaqul dan terkadang Nabi Shallallahu alaihi wasallam menambahkannya dengan membaca a'udzubillahi samiil alim minasyaiton nirrajim sampai akhir seperti yang di atas. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Aisyah dan sanatnya dhaif. Hadis ini sanatnya dhaif. Nanti akan dijelaskan masalah tentang isti'adah dan apa dalilnya membaca isti'adah. Adapun riwayat-riwayat seperti ini seluruhnya Kalau Qala rahimallahu taala thumma yaqra. Kemudian Nabi SAW membaca Bismillahi Bismillahirrahmanirrahim. Wala yujharu biha. Hadis ini dari sahabat Anas ibn Malik muttafaqun alaih. Hadis ini sahih. Jadi doa yang disebutkan dari dua hadis di atas, hadis yang doaif tadi, pembahasan tentang isti'adah, kemudian yang terakhir ini adalah pembahasan membaca basmalah. Adapun terkait permasalahan dari bab ini, yang pertama adalah ma hukmu al-isti'adah? Apa hukumnya membaca isti'adah? Setelah membaca istiftah, apa hukumnya membaca isti'adah? Dalam permasalahan ini terdapat tiga pendapat. Pendapat yang kuat ar-rajih bahwasanya isti'adah hukumnya adalah mustahabbah wala yajib Isti'adah itu dibaca sunnah dan tidak diwajibkan. Ini pendapat dari mayoritas ahlul ilm. Fahada madhabu jumhuril jumhuri ahlul ilm. Dari madhab syafi'iyah, madhab hanabi, hanabilah, madhab hanafiyah. Bahkan Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari telah menyebutkan ijma. Ijma disepakati bahwasanya sunnahnya membaca isti'adah. Di sana ada yang menyebutkan wajib dan ada yang menyebutkan makruh membaca isti'adah. Dan yang rajih yang kuat adalah yang menyatakan sunnah. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم dalam surat An-Nahl apabila engkau membaca Al-Quran maka bertawudlah berlindunglah dari syaitan yang terkutuk Al-Imam Ibn Kathir dalam tafsir yang menyebutkan anna hadzal amra huna lil irsyad wa kadza sarafahu fi'luhu perintah dalam ayat ini fa idza qara'tal quran fasta'iz di sini perintah Bertawudlah. nah perintah ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya adalah sebuah bimbingan perintah inilah bimbingan anjuran Demikian juga yang menunjukkan hal tersebut adalah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jumhur menjelaskan alasan dari isti'adah ini sunnah. Anna Nabi Shallallahu alaihi wasallam kana yaqra'ul Qur'an fil khutab wal mawa'id walam yarid annahu kana yata'awwadz qabla al-qira'ah. Nabi telah membaca di dalam khutbah-khutbah beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam majelis-majelis beliau sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada satupun penukilan dari para sahabat bahwasanya Nabi membaca ta'awud ketika setiap ingin mengucapkan ayat atau membaca ayat. Ya, sehingga ini menunjukkan bahwasanya membaca isti'adzah itu adalah sunnah. Nah, kalau wajib maka tidak boleh ditinggalkan. Ya, artinya Nabi SAW tidak akan meninggalkannya walaupun di luarnya, di dalam sholat ataupun di luarnya. Dan hadis-hadis yang disebutkan tadi dari sekian doa isti'adah tadi itu hadisnya lemah. Tidak ada yang sahih dari Nabi SAW. Kalaupun ada yang sahih, di situ hanya disebutkan apa? Sebatas khobar berita bahwasanya Nabi membaca ta'awudz. Tidak ada perintah Nabi memerintahkan untuk membaca ta'awudz. Wallahu taala alam. Dan juga disebutkan oleh fatwa Al-Lajnah Daimah. Kemudian juga Syekh Ibnu Taimin ketika ditanya tentang permasalahan ini, beliau menyebutkan al-isti'adatu sunnah la yadurru man tarakaha fi salati amdan aw nisyanan. Isti'adah itu adalah sunnah dan tidaklah memadaratkan seseorang yang meninggalkannya di dalam salat dengan sengaja ataupun lupa. Nah. Faedah yang kedua Lafaz isti'adah Lafaz isti'adah yang sahih adalah ucapan A'udzubillah himinasy rajim. Ini lafaz yang sahih. Dalilnya adalah zahir dari ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim." Tidak ada tambahan selainnya. Nah, di sini disebutkan oleh Al-Musannif dua hadis yang telah kita jelaskan kebaifannya. Ini ada tambahan min hamzihi wa nafkhihi wa nafihi. Nah, maka yang saya Allah taala alam bahwa lafaz tersebut hanya sebatas a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini pendapat dari mazhab Syafi'iyah dan juga Hanafiyah. Faedah yang ketiga, al-isti'adatu yaqra'uha sirran la jahran. Isti'adzah itu dibaca dengan pelan lirih. Tidak dibaca dengan suara keras atau dengan bersuara. Ini pendapat dari jumhur ahlu ilm. Mereka menyebutkan li'annahu lam yunqal 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu jahara biha fi shalah. Tidak ada penukilan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjaharkan, mensuarakan isti'adah tersebut di dalam salatnya. Nah. Kemudian faedah yang keempat letak bacaan isti'adah. Pendapat yang rajih bahwasanya isti'adah itu dibaca setelah selesai dari istiftah sebelum memulai bacaan Al-Fatihah atau juga surah. Ya, sebelum baca Al-Fatihah atau juga surah. Jadi letaknya sebelum membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini pendapat dari jumhur ahli ilmu. Dan di sana disebutkan madhab yang menyatakan bahwasanya isti'adah itu dibaca setelah kiroah. Pendapat ini pendapat yang marjuh atau syadz. Jadi setelah membaca Al-Fatihah waladhdallin amin baru setelah itu membaca dengan isti'adah. Ini pendapat yang marjuh atau syadz. Karena tujuan dari isti'adah adalah litor di al-wasawis untuk menghilangkan was-was syaitan ketika dia membaca di dalam solatnya. Dan juga disebutkan dalam ayat فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ أي إذا أردت القراءة Ya, maksudnya itu ketika engkau ingin membaca. Nah, bukan ketika engkau setelah membaca. Sebagaimana dalam ayat yang lainnya disebutkan, "Idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum." Ayat perintah wudu. Apabila kalian hendak salat, bukan kalian setelah salat. Ya, ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi, kemudian juga Ibnu Katsir rahimallahu taala. Dan pendapat yang menyatakan bahwasanya isti'adah itu setelah membaca Al-Fatihah ini pendapat yang marjuh. Al-Imam Abu Bakar Ar-Razi yang dikenal dengan Al-Jassas. Beliau menyebutkan Al-Jassas ini adalah profesi. Profesi tukang gipsum Al-Jassas. Jadi ulama kita ada yang memiliki profesi sebagai tukang gipsum, tukang plaster dinding dan yang semisalnya. Beliau menyebutkan wa qawlu man qal al isti'adah ba'da al faragh min al qira'ah qaulun syadz. Ya, pendapat yang menyatakan bahwasanya isti'adah itu setelah selesai bacaan ini adalah pendapat yang syadz. Syadz itu menyeleneh ya, atau berbeda dengan keumuman yang sahih Wa innamal isti'adzah qabla al-qira'ah li nafyi wasawis asy-syaitan 'inda al qira'ah. Faedah yang selanjutnya, faedah yang kelima, annal musalliya yasta'idhu fi jami'i ar-raka'at. Seseorang yang sholat itu dia membaca ta'awudz di seluruh rakaatnya. Jadi misalkan sholat maghrib, Rakaat pertama membaca isti'adzah. Ya, sebelum Al-Fatihah, sebelum membaca surat. Rakaat kedua pun membaca. Rakaat ketiga pun membaca. Ini yang rajih dari pendapatnya mazhab ya, Ibnu Hazm dan yang selainnya. Mereka menyebutkan bahwasanya li'anna fil ayati 'amah karena perintah di dalam ayat itu atau irsyad dari ayat tersebut itu umum. Idza. Idza syartiyah, umum. Berlaku di dalam seluruh tempat. Idza qara'ta al-Qur'an fasta'id billah. Kalau engkau membaca Al-Qur'an, maka bertawudlah. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan-syaitan yang terkutuk. Nah, ini yang rajih. Dan di sana ada pendapat yang menyebutkan bahwa ta'awud itu dibaca sekali saja di rakaat yang pertama. Ini pendapat Asy-Syaikh Utsaimin dan yang selainnya. Beliau menyebutkan bahwa isti'adzah itu dibaca pada rakaat pertama saja. Allah alam bisawab. Dan yang sahih adalah yang kita sebutkan bahwasanya isti'adzah itu dibaca setiap kali membaca qiraah. Berdasarkan keumuman ayat fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasy rajim. Kita selesai dari pembahasan isti'adah. Selanjutnya, ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها. Setelah baca isti'adah, membaca al-basmalah dan tidak dijaharkan. Permasalahan yang pertama dari pembahasan basmalah yaitu hukumnya. Sebelum kita masuk pada pembahasan hukum membaca basmalah, di sini kita ringkas faidah terkait dengan basmalah. Yang pertama adalah pendapat yang sahih bahwasanya basmalah itu ayat yang terpisah. Ayatun munfasilah, ayat yang tersendiri walaysat minal min fatihatil kitab bukan termasuk dari bagian surat al-fatihah ini yang pertama yang kedua wa kadzalika as-sahih al basmalah laysat min awail aswar yang benar bahwasanya basmalah itu bukan bagian dari awal-awal surat bukan bagian dari awal al-fatihah bukan pula bagian dari awal-awal surat. Jadi ayatun munfasilah, ayat yang terpisah sendiri. Faedah ini disebutkan oleh Syekh Nuthaimin rahimahullah taala. Kemudian yang ketiga, wa ajma'u ala anna al-basmalata min dimni suratin naml. Dan para ulama mereka telah bersepakat bahwasanya ijma' basmalah itu bagian dari dalam surat An-Naml ayat yang ke-36. Afan, ayat yang ke-30. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim." Ini surat dari Nabi Sulaiman ketika Nabi Sulaiman mengantarkan surat ya kepada 600 ratus sabak untuk mengajaknya kepada Islam innahu ditulis di situ dari Sulaiman dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim ini yang ketiga para ulama telah sepakat bahwasanya basmalah termasuk bagian dalam surat An-Naml tidak ada khilaf adapun yang pertama ada khilaf yang kedua pun terjadi khilaf dan yang sahih bahwasanya basmalah itu ayatun munfasilah ayat yang terpisah yang keempat telah disepakati bahwasanya surat At-Taubah itu tidak dibaca dengan basmalah. Ini telah disepakati oleh al-ilm, al-mufassirin, al-qurra, ahli qiraah sepakat bahwasanya surat At-Taubah bara'atu minallah wa rasulihi sampai akhir ayat ini tidak dibuka dengan basmalah. Hanya dibuka dengan ta'awudz ini yang keempat. Yang kelima, dan telah disepakati bahwasanya jumlah ayat dari surat Al-Fatihah itu ada tujuh ayat. Ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ayat tersendiri dan Alhamdulillahirobbilalamin ayat pertama. ar ayat kedua. Malik ayat ketiga. Iyyaka abud, wa iyyaka nasta'in ayat keempat surat al mustaqim ayat kelima. al-ladina an'amta alaihim ayat keenam. Ghairil maghdubi alaihim walabbalin ayat ke-7. Ini yang disebutkan oleh beliau faedah tentang basmalah dan juga Al-Fatihah. Dan di sana terdapat pembahasan yang cukup panjang dalam permasalahan ini. Ya, wallahu taala alam bisawab Adapun hukum membaca basmalah setelah membaca ta'awudz yang sahih adalah bahwasanya hukumnya itu sunnah. Jadi isti'adah sunnah, basmalah sunnah. Ini pendapat dari jumhur mayoritas ahlu ilmu. Dalilnya hadis Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, "Shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam." wa Abi Bakrin wa Umar wa Uthmana radhiyallahu taala anhum ajma'in fakanu yastaftihuna bi alhamdulillahi rabbil alamin wa la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim nah, aku telah salat di belakang Nabi di belakang Abu Bakar As-Siddiq di belakang Umar bin Khattab di belakang Uthman bin Affan dan mereka seluruhnya membuka salatnya dengan bacaan Rabbil alamin. Jadi setelah takbir Allahu akbar, diam sejenak, membaca istiftah, membaca ta'awud, membaca basmalah, kemudian baru bersuara alhamdulillahi rabbil alamin. Dan mereka seluruhnya tidak ada yang membaca bismillahirrahmanirrahim. Ini pendapat dari jumhur mayoritas ahlu ilm. Baik. Faedah yang ketiga Apakah basmalah dibaca secara sir ataukah jahar? Pendapat yang rajih bahwasanya basmalah itu dibaca dengan lirih sirriyah la yujharu biha dan tidak dijaharkan tidak disuarakan ini pendapat dari jumhur ahlul ilm dalilnya adalah hadis Anas dalam riwayat yang lainnya dalam Musnad Ibnu Khuzaimah, Musnad Ahmad disebutkan wa kanu la yajharun bi bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka tidak menjaharkan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Syafi'i yang menyebutkan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim itu dibaca dengan jahar. Namun yang rajih dari pendapat jumhur mayoritas Hanabilah, Hanafiyah, Malikiyah dan yang selainnya mereka menyebutkan bahwasanya yaqra'uha sirran la jahran. Dibaca dengan sir, tidak dibaca dengan jahar. Bahkan Al-Imam Ibrahim bin Yazid An-Nakhai rahimahullah taala termasuk dari kibar tabi'in ini menyebutkan bahwasanya jahrul imam bil basmalah bid'ah imam yang menjaharkan bacaan basmalah ini termasuk perbuatan bid'ah. Nah, ini pendapat dari Al-Imam Ibrahim bin Yazid An-Nakhai dan banyak dari ulama kita di zaman ini pun berpendapat demikian bahwasanya jahr dengan baca basmalah ini termasuk dari bid'ah. Bahkan lebih beratnya Al-Imam Al-Waqi' Ibnu Jarrah beliau berpendapat bahwasanya annaman man shalla wara'a jahir al-jahiru bil basmalah alaihi al-i'adah fa'alaihi al-i'adah orang yang sholat di belakangnya orang yang sengaja membaca basmalah dengan jahr maka ini wajib untuk mengulangi sholatnya kembali ini tidak dalilnya sama sekali namun ini sebagian pendapat dari al-ulama al-imam al-waqi' ibn al-jarrah dan disebutkan dalam tarikh Al-Baghdadi ya beliau ini memiliki hafalan yang sangat-sangat kuat sampai disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya beliau ini kana waqi madbu'ul hifd kana hafizan hafizan Waqi Ibn Jarrah adalah mesin cetaknya hafalan ya beliau adalah hafiz hafiz sangat kuat hafalannya, sangat kuat hafalannya. Dan disebutkan juga beliau adalah dijuluki sebagai ulama yang tidak pernah menyentuh pena dan kertas sama sekali. Seluruhnya itu keluar dari hafalan beliau. Oleh karena itu dijuluki sebagai matbu' al-hifd, mesin cetaknya hafalan. Ya, wallahu taala alam Kemudian juga yang menyatakan bahwasanya uh, basmalah yang dibaca sir adalah juga pendapat dari Al-Musannif al syeikh Al-Albani Rahimahullah taala. Beliau menyebutkan dalam kitabnya Hasyatu Tankil wal khulasah annahu lam yasih fil jahri bil basmalah fi salati ma taqumu bihi al hujjah min al hadis wa tafsil la yatasi' lahu li hadzal makan. Kesimpulannya bahwa tidak benar menjaharkan, mengeraskan bacaan basmalah di dalam salat tidak ada satupun hadis yang menguatkan hujjah dipegang sebagai dalil dalam permasalahan ini. Dan penjelasan yang kata beliau dalam kitab tersebut tidak cukup untuk menguraikannya di dalam pembahasan kali ini. Ya. Dibahas oleh ulama-ulama yang lainnya tentang bagaimana hukum menjaharkan basmalah. Taib, wallahu taala alam Kita selesai dari pembahasan isti'adah kemudian juga basmalah dan insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya kita akan bahas tentang bacaan Al-Fatihah.